tilmid eh, atau talamidah asyai eh, dan <clears throat> nama ini ya Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Aqil uh, mungkin yang punya tafsir As-Sa'di ya bisa menemukannya di halaman-halaman depan dari kitab tafsir As-Sa'di yang beliau juga memberikan mukaddimah pendahuluan atas kitab tafsir eh, Sa'di tersebut. Baik kita baca pada halaman 5. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Taqrid Fadilatul Syekh Abdul Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil. Kata beliau alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata beliau segala puji kesempurnaan hanya untuk Allah. Zat yang telah memberikan pengajaran bil qalam dengan perantaraan al-qalam pena. Ya, sebagaimana yang eh, kita dapati ya bahwa pena ini menjadi salah satu wasilah untuk kita mendapatkan ilmu. Alam al-insana ma lam ya'lam. Di mana dia <coughs> telah mengajari manusia apa-apa yang ya, manusia tidak mengetahuinya. Ya, demikian sifat ilmu kita. Ya, semua kita didahului ya ilmunya dengan kejahilan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian la ta'lamuna syai'a dalam keadaan kalian tidak mengerti, tidak mengetahui apapun. Semoga salawat demikian pula salam terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ya kepada ya keluarga dan demikian pula para sahabatnya. Wabad dan adapun yang selanjutnya kata beliau Fala tazalu fawaidu syekhina al-allamah Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di atau ada yang membaca as-Sa'di tatajaddadu hatta ba'da wafatihi perkara yang senantiasa faidah-faidah dari guru kami Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di tatajaddadu ya, tajaddud artinya terus menerus bermunculan ya sampai pun ya setelah wafatnya beliau. وذلك مما يتحفنا به أبناؤه وأحفاده الله من الفوائد الجديدة والمعلفات النفيسة التي لم تنشر بعد. Kenapa demikian? Artinya kok beliau sudah wafat tapi ya faidah-faidah dari beliau terus berdatangan, bermunculan. Beliau menyebutkan sebabnya. <clears throat> yang demikian itu yakni sebabkan anak keturunan dan cucu-cucu beliau yang berupaya untuk mendatangkan kepada kami ya semoga Allah menjaga mereka dari faidah-faidah jadidah ya faidah-faidah yang baru dan karya-karya tulis beliau yang nafisah yang berharga allati lam tungsyar ba'du di mana yang sebelumnya belum tersebar ya masih berupa uh, tulisan tangan ya atau manuskrip dan yang demikian juga terjadi ya di masa ini pada ini ulama yang lainnya termasuk diantaranya Al Imam Al Albani rahimahullah ya sebagian dari uh, kitab yang tercetak ya, itu tertuliskan di situ diterbitkan atas izin dari ini uh, abna syekh atau aulad syekh Baik. Jadi ini sebabnya ya, sebagian dari karya tulis beliau ini pada masa beliau masih hidup itu belum tercetak yang kemudian ya dicetak setelahnya. Kata beliau selanjutnya, kata Syekh Abdullah, Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Akil, li'annahu rahimahullah qad ushriba حب العلم والتعليم والبحث والتأليف حتى سهلت عليه الكتابة فلا تكاد تراه إلا باحثا أو معلما أو مؤلفا أو كاتبا Dikarenakan beliau rahimahullah, Al-Imam Sa'di rahimahullah telah betul-betul yakni eh, usyriba ya. jadi jiwanya dipenuhi dengan kecintaan ya kepada ilmu pengajaran pembahasan ya penulisan ya menulis karya-karya ilmiah sehingga menjadi sesuatu yang mudah bagi beliau untuk menulis dan membuat karya tulis Ini keadaan beliau rahimahullah. Sebagai contoh salah satu di antara eh, karya tulis beliau yang berjudul Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah min eh, Minal Ayatil Quraniyah Beliau tulis setelah ini tertulisnya kitab eh, tafsir beliau. Ya. Jadi ini lain tersendiri. Ya. Jadi beliau rahimahullah menceritakan bahwa ketika beliau yakni membaca Al-Quran pada momen bulan Ramadan ya, kalau di bahasa kita kan tadarusan gitu ya. ya ternyata ya beliau mendapati sekian banyak fawaid yang belum beliau dapatkan ketika beliau menulis kitab tafsirnya. Dan demikian ya kekayaan ilmu yang ada di dalam Allah menjadikan seandainya para ahli tafsir berusaha untuk menggali faidah-faidah pada ayat-ayat Quran ya tidak akan habis-habisnya. Baik. Oleh karena itu ungkapan sebagian ya, orang yang menyatakan bahwa dari ayat ini ya, dari ayat ini tidak ada faidah yang bisa dipetik kecuali dua. Ini ungkapannya menunjukkan kelancangan. Ya, sebagaimana pada ayat demikian pula pada hadis. Ya, pada hadis faidah-faidah yang bisa digali dari sebuah hadis ini tentu sangat banyak ya. Oleh karena itu ya para ulama ketika menyebutkan dari faidahnya mereka menyatakan min min fawaidil hadis. Di antara faidah hadis artinya sebatas yang bisa dijangkau oleh keilmuan seorang alim ya adalah demikian demikian tidak memberikan yakni batasan ya tetapi hanya menyebutkan bahwa di antara ya di antara demikian. Sehingga kata beliau selanjutnya, tidaklah engkau melihat ya yakni al-Imam Sa'di rahimahullah kecuali beliau dalam keadaan sebagai seorang pembahas ya membahas ilmu ya atau sebagai pengajar atau sebagai penulis ya au katiban ya semakna dengan itu ini keadaan beliau rahimahullah hari-harinya dipenuhi dengan yakni kesibukan dengan ilmu syar'i dan beliau rahimahullah ali Sa'di rahimahullah termasuk di antara ya ulama yang diberikan oleh Allah kelebihan ya yafuku ya, ghairahu ya, minal ulama. Yani diberikan kelebihan keutamaan yang sehingga bisa unggul di atas para ulama yang lainnya di masanya. Diberikan keluasan dalam ilmu tafsir. Demikian juga ya, ilmu fikih termasuk di antara karyanya Manhajus Salikin. Kemudian ya, eh, usul fikih ya, kemudian kawaid eh, fikihnya demikian juga pada cabang-cabang ilmu yang lainnya dan termasuk di antara eh, yakni semangat beliau di dalam eh, ilmu jadi <clears throat> bagaimana beliau berupaya untuk menelaah ya, karya-karya Al-Imam Ibn Qayyim ada sebelumnya guru beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah ya dan Al-Imam Ibn Qayyim kemudian fawaid dan qawaid yang beliau dapatkan dikumpulkan di dalam satu kitab khusus dan ini sebuah ini perjalanan panjang ya, yang beliau tempuh. Karena kita ketahui karya-karya Syekhul Islam demikian banyak. Beliau telah satu persatu. Demikian juga karya Al-Imam Ibnu Qayyim demikian banyak. Kemudian beliau telah satu persatu. Dan eh, sebagian ulama menggambarkan tentang Al-Imam As-Sa'di ini. Yani tergabung pada diri beliau ketelitian dan ya ketajaman ya uh, yang disifatkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya dan kelembutan ya serta kesabaran ya di dalam pembahasan yang itu disifatkan pada Al-Imam al Qayyim rahimahullah. Ya. Ini dari gambaran tentang keadaan karya-karya ilmiah yang ditulis oleh Imam Sa'di rahimahullah. Kemudian kata Syekh Abdullah selanjutnya, wa inna min anfa'i min anfa'i mu'allafatihi al-akhirah allati lam tunshar ba'du kitab فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن dan termasuk di antara yang paling bermanfaat dari karya-karya tulis beliau yang al-akhirah yang belakangan yang sebelum-sebelumnya yakni belum diterbitkan adalah kitab Fathur Rahim Al-Malik Al-Allam tentang yakni ilmu akidah, tauhid, akhlak dan hukum yang dipetik dari Al-Qur'an. Ini kitab yang kita pelajari. Hakadha al-muallifu bi yadihi al musbati ala turratil kitab. Demikian yang kitab ini dinamai oleh penulisnya dengan tulisan tangan beliau sendiri yang musbat yang ditetapkan yang beliau tetapkan ala turratil kitab yakni turrah ini bagian tepi ya bagian tapi dari kitabnya ya wasammahu fi maudin akhar dan beliau juga memberi judul yang lain ya pada eh, tempat yang lainnya dengan judul busta ya bustanul muqinina wa qurratu uyunil mu'minin taman orang-orang yang yakin dan kesejukan pandangan dari orang-orang yang beriman. Fahuma ismani li musamma wahid. Di mana dua judul ini ya untuk ya yang satu yang dinamai satu ya. Artinya kitabnya satu ya di sana ada dua nama. Dan ini hal yang eh, banyak terjadi pada eh, satu karya tulis ya. Dari penulisnya sendiri terkadang memberikan uh, judul ini, terkadang lain. Dan sebagian penulis tidak menetapkan judulnya sehingga yang memberikan judul para yakni uh, nasikhnya, ini yang yang mentranskrip kembali kemudian diberikan judul. Ini terjadi pula pada sebagian kitab ulama. وهذا وهو هذا الكتاب المختصر الذي جمع فيه مؤلفه على اختصاره ثلاثة فنون Kitab itu ya, ini kitab yang ada di hadapan kita ini yang sifatnya ikhtisar, ringkas, tetapi mengandungi di dalamnya ya, yakni al-mu'alif mengumpulkan dengan keadaan kitab yang ringkas ini tiga cabang ilmu. Ya, tiga cabang ilmu. Ahaduha ya, salah satunya dari tiga perkara tersebut yakni ilmu tauhid wal aqaid. Ilmu tentang tauhid dan akidah-akidah. Baik, yang kita ketahui bahwa tauhid ini lebih khusus kaitannya dengan pembahasan uh, al-iman billah. Adapun aqaid, akidah, akidah lebih luas lagi cakupannya mencakup ya rukun rukun iman yang enam dengan cabang-cabangnya. Kemudian wasani, kandungan yang kedua ilmu akhlak wal adab. Ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Dan ini juga perkara yang penting ya di dalam syariat kita. Ya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan Inna bu'istu makarim al akhlak. Kemudian wasalis yang ketiga ilmu fikih ya, ilmu fikih. Jelaskan di sini ibadatin wa muamalatin wa ghairiha. Baik terkait dengan permasalahan ibadah-ibadah apa yang disebutkan dengan ibadah mahbah oleh sebagian manusia baik terkait dengan salat ya dan perkara-perkara yang eh, mendahulinya taharoh ya, demikian pula terkait dengan zakat ya puasa haji demikian pula yang kaitannya dengan muamalat baik itu terkait dengan jual beli ya ataupun yang berkaitan dengan uh, pernikahan atau hibah atau wakaf atau yang lainnya dan perkara-perkara yang lainnya dari yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Jadi ini tiga cabang ilmu yang dirangkum di dalam kitab yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu meskipun ya kitabnya ya tidak ya terlalu tebal bahkan termasukin kriteria tipis begitu. Tapi dari sisi kandungannya ya sudah mewakili dari perkara-perkara penting yang perlu untuk kita pelajari. Fahadihil fununu salasah hiya ahammu ma yumkinu an yuhaqqiqahu al-muslim. Tiga cabang ilmu ini ya merupakan perkara paling penting yang seorang muslim ya tertuntut untuk mewujudkannya ya merealisasikannya ya dalam dirinya ini pemahaman tentang tiga cabang ilmu tersebut. Wa yashmaluha qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan mencakup ya tiga cabang ilmu tersebut apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala ya kehendaki Allah inginkan pada diri seseorang tersebut kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang tadi memahami ya urusan agamanya. Baik. Hadis siapa ini Salih? man yuridillahu bihi khairan ya Pak sahabat nih Muawiyah yang meriwayatkan siapa hmm ayo siapa Abdul Aziz yang meriwayatkannya hmm. Saya cuma mengulang saja jawabannya. Siapa Ismail yang meriwayatkannya? Tafakun alai Jadi cakupan dari hadis ini meliputi ilmu-ilmu tadi, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya seorang paham dalam urusan akidahnya. Demikian juga paham dalam urusan ibadah, muamalah sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian juga memahami tentang akhlak dan adab yang syar'i ya, sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang yang betul-betul memahami perkara-perkara tadi, benar-benar orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada orang tadi. Faman hasala 'alaiha barang siapa yang berhasil untuk memahami ya perkara-perkara tadi ya tiga ilmu yang sangat penting ini falyabshir ya maka hendaklah dia bergembira bi Allah qad arada bi khairan wa faqqahahu fid dini maka hendaklah dia bergembira ya bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki pada dirinya kebaikan dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya seorang yang memahami urusan agamanya. <clears throat> Kemudian وقد صدره المؤلف بتفسير بعض الأسماء الحسنى تبركا بها وتيمنا بمعانيها dan al-muallif al-imam as-sa'di rahimahullah saddarahu jadi telah mengawali mengawali kitabnya mana saddarhu dengan penjelasan sebagian dari al-asmaul husna ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Apa tujuannya? Tabarrukan biha dalam rangka mengharap keberkahan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Tayammunan bima'aniha demikian juga mengharapkan ya keberuntungan dengan memahami makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. ثم استرسل يذكر مسائل الكتاب بعبارات جزلة واضحة. Kemudian ya, berlanjut ya, beliau menyebutkan masail al-kitab masalah-masalah atau pembahasan-pembahasan pada kitab ini dengan ibarat yakni ungkapan-ungkapan yang jazlah ya jazilah yang yakni berbobot ya, bernilai ilmu yang banyak wadihah dan jelas mudah untuk dipahami ya dan demikian ya kalau kita melihat karya-karya para ulama ya mereka menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami ya tidak dengan bahasa-bahasa yang harus setiap kata membuka kamus ya Ya, demikian. Kita lihat ya karya-karya para ulama kita yang masih hidup. Ya, seperti eh, Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, Syekh Ubaid, Syekh Rabi. Kitab-kitab yang sangat mudah ya, biidznillah taala untuk kita memahami kandungannya. Kemudian وقد خدمه فضيلة الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر الأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وذلك بمقابلته على أصوله وتصحيح عبارته وعزو آيته وتخريج أحاديثه ووضع فهارسه وغير ذلك مما زاده وضوحا وقرب فوائده dan Fadilatul Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr ya, beliau putra dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad telah berkhidmat ya, terhadap kitab ini Ya, beliau adalah seorang ustad di Jamiah Islamiyah kalau istilah nah, ustad ya maksudnya profesor begitu ya kalau ustad di Indonesia kan profesor ya tentu ya istilah ustad ya maksudnya profesor Jamiah Islamiyah di Madinah Munawwarah. Istilah Madinah Munawwarah ditanbih oleh uh, Al-Imam Ibn Usaimin rahimahullah. Bah, ini istilah yang tidak benar. Ya, membatasi uh, Munawwarah untuk kota Madinah saja. Kenapa? Ya, sebagaimana diketahui setiap tempat ya, yang sampai padanya risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam munawwarah ya, terterangi, tercahayai dengan sunnah beliau. Ini. Sehingga pembatasan istilah munawwarah untuk kota Madinah ini tidak tepat. <clears throat> Apa khidmat yang dilakukan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dengan beliau yakni melakukan muqabalah yakni dibandingkan diteliti kembali kepada asal dari kitab ini yang masih berupa manuskrip tulisan tangan. Ya, kemudian di e, tashih ya dari ungkapan-ungkapannya dibetulkan yang kurang tepat. Kemudian ya ayat-ayatnya disebutkan ya ayat dari surat apa ayat keberapa kemudian takhrid hadis-hadisnya ya diriwayatkan siapa ya dengan jika membutuhkan penomerannya kemudian diletakkan atau diberikan yakni daftar isi ya, ini juga perkara yang sangat membantu untuk kita bisa mengetahui kandungan sebuah kitab ya tidak perlu untuk membaca halaman per halaman ya untuk secara cepat bisa melihat kepada daftar isi dan hal-hal yang lainnya yang ditemui oleh beliau ya dari perkara yang semakin menambah kejelasan dan mendekatkan kepada faidah-faidah yang ada pada ilmu ini. فجزاه الله خيرا على ما خدم به هذا المعلف آه، الجليل هذا المعلف الجليل وأثابه على ذلك سمعك الله سبحانه وتعالى أمريكا آه، بلاسا كبايكا أتس أبايا طلح diupayakan oleh al di dalam membantu umat di dalam pemahaman terhadap syariat ini wasabahu ala dzalik dan semoga diberikan pahala atas upayanya tersebut kemudian hal yang perlu untuk diketahui terkait dengan uh, Syekh Abdul Razak Al-Badr yang mungkin diantara antum ya sering mendengar kalau beliau ya sering diundang oleh yayasan hizbiyah di negeri kita ataupun di beberapa negeri yang lain ya termasuk kalau di Indonesia yayasan apa ya turut ya, dengan cabang-cabangnya yang ada di negeri kita. Demikian pula yang ada di Kuwait, ya, yang ada di Emirat, dari yayasan-yayasan hizbiyah. Baik. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa kok para ulama ya mereka tidak berbicara atau tidak membicarakan tentang Syekh Abdul Razak ini. Ya, jawabannya penjelasannya bahwa selama baik uh, orang yang mendatangi ya tempat-tempat hizbiyah tersebut tidak menunjukkan yakni sikap pembelaan ya terhadap ya, yakni kelompok-kelompok hizbiyah tersebut atau meletakkan atau membuat kaidah-kaidah ya untuk membenarkan perbuatannya, maka para ulama diam. Ya. Tapi ketika ditanya apakah ya, mengambil ilmu dari orang yang semisal itu, mereka tidak menasihatkan. Ya, tidak menasihatkan untuk mengambil ilmu dari orang yang semisal itu. Ya. Dan untuk kita ketahui bahwa kitab yang ada di hadapan kita ini bukan karya eh, Syekh Abdul Razak tetapi siapa? Okay. Eh, As-Sa'di rahimahullah. Kemudian eh, di antara alasan Syekh Abdul Razak mendatangi ya, markas-markas hizbiyah itu bahwa mereka menerima persyaratan yang saya syaratkan katanya seperti itu. Ya, sehingga ya, ilmu disebarkan kepada siapa saja yang menginginkannya, menginginkannya. Ya, ketika mereka mengundang dan mereka menunjukkan semangat untuk ya menerima penyampaian saya maka disampaikan. Ya bersamaan kita ketahui ya bahwa langkah atau tindakan yang semisal ini termasuk di antara pukulan ya yang dilakukan oleh mereka orang-orang hizbiyah terhadap salafiyah ya terhadap dakwah salafiyah ya. di antaranya ungkapan mereka andai kami ini sebagai orang-orang hizbiyah berarti Syekh Abdul Razak juga dikatakan hizbi kan, tadi ya, itu ungkapan mereka ya. dan ternyata jika dilihat diperhatikan bahwa persyaratan-persyaratan ya yang diberikan oleh uh, Syekh Abdul Razak sesuatu yang sifatnya umum ya sesuatu yang sifatnya umum yang mereka sendiri tentunya nggak keberatan dengan persyaratan-persyaratan itu ya sebagai contoh pelajaran ya, ya terkait dengan Dr. Muhammad Ibn Hadi Ya, ini sebagai contoh saja ya. ya. Dulu ya dia pernah diundang oleh Ihya Turaj. Pernah diundang oleh Ihya Turaj. Kemudian didatangi di rumahnya ya. Dr. Muhammad Ibn Hadi ketika itu ya Allah alam kalau sekarang mempersyaratkan bahwa saya akan datang tapi dengan syarat pertama bahwa saya yang memegang soal-soal itu. Dia tidak di apa panitia yang menanyakan pilih soalnya itu. Saya yang memegang semua soal itu. Ya. Dan saya di sana akan menjelaskan tentang kesesatan Ihya Turut. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu, saya akan menjawabnya. Ya. Ingat ini ya cerita dulu ya ya, cerita tentang Dr. Muhammad Ibn Hadi dulu. Ya. Nah, bagaimana dengan persyaratan ini? Diterima? Kata utusan dari Ihya Turut ini, ya. Nanti tinggal nunggu waktunya sih nah, Sekian waktu berlalu sampai akhirnya tidak ada lagi yang datang. Ya. Ini saya menunjukkan sekali lagi bahwa seandainya persyaratan yang diberikan itu betul-betul ya persyaratan yang berat bagi mereka. Ya, contoh misalnya ya muhator yang akan disampaikan ya berkaitan dengan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang di masa kita. Ya baik itu ikhwanul musliminnya, ya ihya uturatnya, kemudian ya, sururiyahnya. Kira-kira diundang nggak ini? Ya. Sama saja semisal dengan eh, yang lain yang pernah datang ke uh, eh, Hiaturat Indonesia, ya, Dr. Sulaiman Ruhaili. Baik. Ya. Ceramah-ceramah yang disampaikan sifatnya umum. Ketika di Indonesia, di Jakarta sana, menyampaikan tentang uh, sirah Nabi SAW. Ya. Jadi kebanyakan yang disampaikan masalah akhlak. Masalah yang kata kita mungkin ya berceramah di tempat-tempat Eh, orang-orang sufi. Ya. Kalau membacakan tentang masalah adab akhlak nggak ada penentangan, ya seperti itu. Nah ini keadaannya seperti itu. Sehingga ya sekali lagi ya keberadaan ya, seorang yang dikenal sebagai uh, seorang salafi kemudian mendatangi tempat-tempat hizbi ya ini merupakan pukulan tersendiri bagi dakwah salafiyah. Oleh karenanya, ya, Syarafat Al-Muhammadi ketika ditanya ya, tentang eh, Syekh Abdul Razak, beliau memberikan jawaban sebagaimana yang ya, disampaikan oleh para ulama. Ini yani sifatnya nukil bahwa mereka para ulama tidak merekomendasi untuk mengambil ilmu darinya. Dipahami ini? Ya. Kemudian wa ala kullin <clears throat> fa mukhbir al ya, yafuku manzarahu wa ma ra'in kaman sami'a. Ala kulli hal pemberi kabar tentang kitab ya, pandangannya itu lebih jauh lebih tinggi dan tidaklah ya, yang melihat sebagaimana yang mendengar. Wa inni ahutsu ikhwani wa abna'i at ala dirasatihi min ma'inihi. Dan ya, aku yakni mendorong memotivasi saudara-saudaraku demikian pula anak-anakku para tulab untuk benar-benar mempelajarinya dan ya menimba ya dari mata airnya mata air ilmu yang ada pada kitab ini fa'in fa'in salaha niyyati mu'allibihi wa ikhlasihi wala nuzakki 'ala Allahi ahadan laha dakhlun kabirun fi husulil faidati wa intifa'i karena sungguhnya kebaikan niat dari penulisnya dan keikhlasannya dan ya kami tidak mentazkiyah seorang ya mendahului Allah Subhanahu wa taala keikhlasan penulis ini memiliki yakni peran yang besar untuk tersampaikannya faidah dan pengambilan manfaat dari apa yang ditulisnya. Yani bagaimana bisa bermanfaat sebuah karya tulis ini sangat sangat besar pengaruh keikhlasan niat dari penulisnya. Oleh karena itu ya termasuk diantara yang dinyatakan eh, e, oleh eh, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang berkaitan dengan nah, eh, Imam An-Nawawi ya, bahwa kitab beliau secara khusus seperti kitab Riyadhus Salihin ya hampir di setiap masjid-masjid kaum muslimin bukan hanya di kalangan uh, salafiyin ya ahli sunnah wal jamaah ya hampir di setiap kaum muslimin di masjid-masjid mereka bahkan di rumah-rumah mereka memiliki kitab apa Riyadhus Salihin. Dan ini kata beliau, ya, eh, semoga ini menjadi alamat ya keikhlasan penulisnya. Ya, alamat akan keikhlasan penulisnya. Nah, demikian juga ketika ditanyakan kepada Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau eh, menulis kitab Muwatta'nya. Karena sebelum beliau itu sudah ada para ulama yang mendahuluinya yang menulis kitab Muwatta. Ya. Jadi uh, al-muwatta'at ini banyak. Ya. Sebagian muridnya ya, ya syekhon, bukankah para ulama sudah banyak yang menulis kitab muwatta? Ya, kata beliau ya rahimahullah ya ma kana lillahi baq ya ma kana lillahi baqin apa-apa yang itu lillah ya semata-mata mencari pahala balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala niscaya itu yang akan kekal yang akan kekal dan memberikan manfaat kepada manusia ya fa zabad fayadhhabu jufa adapun sampah ya atau buih maka tentu akan hilang beserta dengan aliran banjir ya oleh karena itu ya, semangat bagi kita semua untuk betul-betul menata niat kita di dalam mempelajari ilmu demikian juga hal-hal yang terkait dengannya dengan harapan semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah hingga eh, ajal menjemput kita. Kemudian wabillahi taufik wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi dan hanya Allah Subhanahu wa taala pemberi taufik. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga keluarga dan para sahabatnya. Wa katabahu al-fakiru ila ila Allah Abdullah ibn Abdul Aziz bin Akil Rais al-Hay'ah daima daimah di Majlis al-Qada' al-A'la sabiqan. Jadi beliau ya sebagai jadi mantan jadi mantan pimpinan dari Hayah Daimah ya komisi tetap dari Majelis eh, Kehakiman Tinggi atau Pengadilan Tinggi kalau di tempat kita ini kedudukan beliau jadi beliau termasuk di antara murid-murid Alimah Musa'adi rahimahullah <clears throat> kemudian insyaallah pada kesempatan datang kita akan masuk di Eh, pembukaan dari Al-Imam Sa'di pada halaman 19 jadi untuk eh, mukadimah dari uh, Syekh Abdul Razak kita lewati insyaallah sudah uh, tercukupi subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka